Dan bersyukur ada tiga rukun. Rukun yang pertama adalah bersyukur lewat lisan, yaitu mengucapkan alhamdulillah dan berterima kasih kepada perantaranya entah teman, ayah ketika memberikan kita kebaikan. Kemudian yang kedua adalah bersyukur dengan hati, yaitu mengakui nikmat tersebut, kebaikan tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akui itu adalah pemberian dari Allah sehingga hati kita tidak sombong, sehingga uh, harta tersebut, kebaikan tersebut ya uh, jangan sampai kita dapatkan karena kehebatan kita. Namun wajib disyukuri dengan cara hati kita bersyukur yaitu mengakui nikmat tersebut, kebaikan tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang ketiga menggunakan nikmat tersebut. Kita gunakan anggota tubuh kita terhadap nikmat tersebut ke dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada perkara-perkara yang mubah, terlebih perkara-perkara ibadah. Maka wajib seorang muslim memperhatikan syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur lewat lisan, dia ucapkan alhamdulillah memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bersyukur lewat hati, dia akui nikmat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bersyukur dengan anggota badan, yaitu anggota badannya memakai nikmat tersebut dalam perkara-perkara yang mubah terlebih ke dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bentuk syukur kita kepada Allah kita gunakan nikmat tersebut untuk ketaatan, menuntut ilmu agama. Mata kita kita gunakan untuk melihat tulisan hadis, ya bacaan Al-Qur'an, perkataan para ulama. Telinga kita kita gunakan untuk mendengar ketika belajar dan seterusnya. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Kita masih membahas tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaitu Eh, bab yang ke-49 dan bab ke-49 ini bab akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki 15 hadis dan kita sampai di penghujung dari bab ini ya insyaallah kita akan menyelesaikan uh, semua dari hadis-hadis yang berkaitan tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Syama'ilun Nabi yang disusun oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahmatullahi taala alaihi rahmatan wasi'ah. Kita sampai di hadis nomor 353. Qala al-Imam At-Tirmidzi haddatsana Abdullah bin Imran Abu al Qasim Al-Qurashi Al-Makki Qala haddatsana Ibrahim ibn Sa'din an Ibn Shihab an Ubaidillah عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ فيأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dan hadisnya adalah sahih. Ah, berkata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Abdullah bin Imran Abdul Qasim Al-Qurashi Al-Makki orang Mekah. Beliau berkata memberikan hadis kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari seorang tabi'in yang masyhur yang terkenal awal-awal ulama yang mengumpulkan hadis yaitu Ibnu Syihab atau Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Dari tabi'in yang lain Ubaidillah. Nah, jadi kalau kita belajar keindahan sanad maka seorang tabi'in mengambil dari tabi'in yang lain ya. Dari sahabat Nabi sekaligus sepupu Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Seorang seorang sahabat Nabi ya seorang ahli hadis, ahli fikih dari kalangan sahabat. Bahkan Al-Imam Al-Zahabi menyebutkan di dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala Abdullah bin Abbas adalah habrul ummah yaitu ulamanya umat ini. Ulamanya umat ini. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khairi." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi kita, panutan kita, ajwadan nasi bil khairi, manusia yang paling pemurah dengan kebaikan. Nah, Abdullah bin Abbas mengatakan umum paling pemurah dengan kebaikan apapun kebaikan, entah kebaikan harta, kebaikan tenaga, kebaikan ilmu, dan seterusnya, semua jenis kebaikan, maka Rasulullah adalah orang yang paling pemurah. Tidak cuma harta, bahkan Rasulullah juga pemurah tenaganya, suka membantu, suka menolong. Kemudian ilmunya, nasihatnya, suka membagi-bagi ilmu dan nasihat yang beliau miliki. Kemudian Syekh Abdul Razak menjelaskan, Ay, a'zamahum karaman wa sakha'an wa badlan wa infaqan kana sallallahu alaihi wasallam yu'ti al muluk fa kullu ma ja'ahu anfaqahu nah kata Syekh Abdul Razak menjelaskan yaitu paling besar di antara mereka sisi pemurahnya dan juga sisi mengorbankannya, mengorbankan kebaikan dan menginfakkan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang memberikan kebaikan tadi seperti pemberian para raja. Maksudnya apa? Tidak sedikit banyak. Sebagaimana raja memberikan hadiah kepada orang, kepada orang yang dia banggakan, orang yang dia sukai, maka dengan pemberian yang banyak. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan kebaikan entah harta kah atau yang lainnya kah seperti pemberian para raja yang kalau mengasih maka dengan jumlah yang banyak. Sebagaimana yang telah masyhur yang sering kita dengar, Nabi pernah memberikan kambing dengan jumlah yang sangat banyak, kambing antara dua lembah. Ketika ada orang yang meminta, saya minta kambing. Maka Rasul tidak mengasih satu, dua, enggak maka Rasul memberi apa? Kambing yang sangat banyak antara dua lem lembah. Kemudian kata Syekh, Fakul ma ja'ahu anfaqahu." Maka setiap orang yang datang meminta kepada Rasul, maka Rasul kasihkan, Rasul infakkan. Kalau beliau tidak ada, maka Rasul mengucapkan dengan perkataan yang baik. Nah, ini adab bagi orang yang dipinta. Ketika dia tidak memiliki apa yang dibutuhkan, apa yang dihajatkan, maka ucapkanlah ucapan yang baik. Qaulal layyina, ucapan yang lembut. Jangan sampai kalau kita tidak memiliki yang diminta. Lalu kita malah menghinakan, malah menjelek-jelekkan, malah menyindir, jangan. Ya. Kita sudah tidak memberi, kita tidak memiliki yang dia minta, maka ucapkanlah ucapan yang lembut dan baik. Kemudian Syekh meneruskan dengan penjelasannya, wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yabitu layali tawiyan. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, pernah bermalam di malam-malamnya dalam keadaan lapar. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sering ketika di malam hari beliau beliau dalam keadaan lah lapar. Namun itu tidak membuat beliau kalau punya harta, punya kambing, punya kebaikan, maka Rasul memberi dengan kebaikan yang banyak, dengan jumlah yang banyak, sebagaimana para raja ketika memberi. Warubbama rabatu ala batnihil hajar minal ju' dan terkadang Rasul mengikat di perutnya mengikat apa? Mengikat batu karena lah lapar. Subhanallah ya. Jadi kalau lapar diikat di perut bah, batu. Jadi Rasul sering lapar, namun Rasul sering meng mengasihkan, memberikan, menginfakkan, tidak takut fa fakir. Bahkan pemberiannya tadi seperti pemberian para ra raja. Kemudian kata Syekh meneruskan, faida jahus sa'il anfa'koma indah. Dan apabila datang kepada beliau seseorang yang meminta, maka Rasul akan menginfakkan apa yang beliau milih, miliki. Nah, jadi Eh, tidak dipikirkan ulang, tidak dipikir, uh, misalnya kita ketika kita memiliki benda atau barang satu-satunya, lalu ada yang meminta, kita kan mikir dulu, saya ini cuma satu yang saya punya, mahal lagi. Nah kalau Rasul ketika beliau memiliki barang tersebut dan diminta maka Rasul akan mengasihkan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'tihi al-malul katsir fala yabitu lailah illa wa qad farraqahu kullahu. Hmm, kata Syekh Abdul Razak menjelaskan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang kepada beliau harta yang banyak maka tidak bertahan satu malam kecuali beliau berpisah dengan harta tersebut. Kenapa? Karena beliau kasih kasihkan subhanallah. Ketika datang harta yang banyak ya, yang beliau miliki ya, namun tidak bertahan satu malam ketika ada yang meminta maka habis ya subhanallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanya uh, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kambing yang banyak maka orang yang diberikan kambing ini pergi ke kaumnya dia mengatakan bahwa Muhammad itu kalau memberi tidak takut fakir kalau memberi tidak takut fakir sehingga apa orang tertarik dengan akhlak Nabi bagaimana beliau memberikan sehingga banyak masuk is Islam sehingga tertarik dengan dakwah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh meneruskan dengan penjelasannya, bahwa Shallallahu alaihi wasallam akmalun nasi fi kulli khuluqin jamil." Allah. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau adalah manusia yang paling sempurna pada setiap akhlak yang indah. Sebutkan akhlak yang indah, maka Rasul paling sempurna padanya. Tawadu, Rasul paling or, orang yang paling tawadu. Pemurah, Rasul orang yang paling pemurah. Kemudian senyum, Rasul orang yang sering tersenyum kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya. Menolong, Rasul orang yang paling sering menolong. Baik, maka Rasul orang yang paling bah, baik. Sebutkan semua akhlak yang baik, maka Rasul adalah seseorang yang paling sempurna pada sifat tersebut. Maka benarlah di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, benar-benar di atas akhlak yang agung. Dan benar juga perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya bagaimana akhlak Nabi, maka Aisyah menjawabkan, khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Maksudnya apa? Semua yang ada di Al-Quran, sifat-sifat yang baik yang Allah sebutkan, yang terpuji, yang Allah jelaskan, Rasul mengamalkannya. Maka Rasul adalah akhlak beliau Al-Quran. Kemudian kita teruskan penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Beliau meneruskan, "Wa ibadah" bukan cuma manusia yang paling sempurna akhlaknya, namun juga Rasul adalah paling sempurna di antara manusia setiap ibadahnya. Semua ibadah coba sebutkan. Sedekah, Rasul orang yang paling sempurna sedekahnya. Salat, Rasul orang yang paling sempurna salatnya. Hubungan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala adalah paling sempurna. Maka mengumpulkan dua hal, ibadah sangat sempurna, akhlak kepada makhluk pun juga adalah sempurna. Hubungan beliau kepada Allah sangat baik dan hubungan beliau kepada makhluk pun juga sangat baik. Nah, jangan sampai ada orang yang ahli salat, ahli puasa, ahli tahajud namun akhlaknya buruk kepada orang lain. Sifatnya buruk kepada keluarganya sendiri. Maka tidak boleh seperti itu. Harus menggabungkan dua hal, baik hubungannya kepada Allah dan baik hubungannya kepada makhluknya. Nah, kadang ada orang ahli salat namun suka dengan lisannya menyakiti orang lain. Suka menyindir, eh, suka menggibah. Hati-hati. Kenapa? Karena orang yang seperti ini kalau dia sekalipun ahli ibadah namun ketujuh senang menzalimi orang lain, hati-hati pahalanya bisa diambil oleh orang lain maka seakan-akan ibadah dia, pahalanya itu diberikan kepada orang lah, lain. Jadi kalau kita beribadah, maka pahalanya dijaga. Jangan sampai kita fokus ibadah saja, namun tidak menjaga pahala kita. Tidak dijaga, karena tahu apa itu syirik, Karena tahu amalan-amalan yang menggugurkan, menghapuskan pahala kita. Kalau kita beribadah, maka harus dijaga pahalanya, jangan sampai hilang, jangan sampai diambil orang lain. Ya kita tahan nisan kita dari menzalimi, tangan kita menulis perbuatan yang zalim, menggibah, ya. Atau mencuri misalnya walinya bilah Maka kalau beribadah pahalanya dijaga. Pelajari lagi apa kesyirikan, apa itu tauhid, apa akidah sehingga kita benar-benar bisa meninggalkan perbuatan syirik. Karena kalau berbuat syirik maka layah baton na'amaluk amalanmu akan terhapuskan, akan hilang pahalanya sia-sia. Ya. Maka inilah pentingnya kita belajar tauhid agar jangan sampai terjerumus ke dalam praktek kesyirikan sehingga pahala kita tidak terhapuskan. Nah, kemudian terus Syabdur Razak juga menjelaskan fakana sallallahu alaihi wa alihi wasallam a'badan nasi lillah wa ahsanahum khuluqan wa akmalahum adaban wa a'zamahum khasyatan wa taqwallah tabaraka wa ta'ala subhanallah. Ini ungkapan yang sangat indah dari Syekh Abdul Razak kata beliau, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling abid, yang paling ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling baik akhlaknya. Nah, paling abid dan paling baik akhlaknya. Maksudnya hubungan beliau kepada Allah sangat baik dan hubungan beliau kepada makhluk pun juga sangat baik. Wa kemalahum adaban. Rasul adalah orang yang paling sempurna di antara mereka adabnya. Etika. Adab kepada keluarga, adab kepada tetangga, adab menghormati tamu, ya. Adab berbicara, adab ketika bertemu, adab ketika berkumpul, maka Rasul adalah orang yang paling beradab di antara kita. Nah, siapa yang kita tiru? Tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pantaslah beliau sebagai panutan. Hubungan beliau kepada Allah sangat baik dan hubungan beliau kepada makhluk pun juga sangat baik. Maka wajib kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa a'zamahum khasyatan wa taqwallah tabaraka wa taala dan Rasul adalah orang yang paling besar takutnya dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala maka pantaslah sangat cocoklah kita katakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling orang yang paling mulia semua makhluk. Kenapa demikian? Karena inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah dan Rasulullah adalah manusia atau makhluk Allah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka beliau adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian uh, kita teruskan Abdullah bin Abbas juga mengatakan, "Wa kana ajwada ma yakunu fi syahri Ramadan." Tadi kan Abdullah bin Abbas mengucapkan menjelaskan secara umum bahwa Rasulullah adalah orang yang paling pemurah di setiap waktu. Nah, kemudian beliau menyebutkan secara khusus tentang bagaimana pemurah Nabi ketika di bulan Ramadan. Wa kana juwada ma yakunu fi syahri Ramadan dan beliau adalah orang yang paling pemurah atau lebih pemurah di bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan maka semakin pemurah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ungkapan dari Abdullah bin Abbas ini adalah dalil bahwasanya Ramadan memiliki kekhususan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Makanya Abdullah bin Abbas menyebutkan bulan ini secara khusus. Nabi sangat dermawan ketika di bulan Ramadan. Dalam hal apa? Dalam hal memberi, menginfakkan, membantu dan seterusnya. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana sebagian salafus salih mengatakan, "Idza dakhala Ramadanu fa innama huwa tilawatul Qur'an wa it'amut ta'am." Kata sebagian salafus salih mengatakan, apabila masuk bulan Ramadan, maka sungguh dia hanya membaca Al-Quran dan memberi makan maka makanan. Jadi termasuk ibadah yang harus dikhususkan, yang harus senantiasa diperhatikan ketika memasuki bulan Ramadan adalah yang berkaitan dengan Al-Quran dan yang berkaitan dengan memberikan makanan. Jangan sampai ada kaum muslimin ketika berpuasa tidak ada makanan untuk sahur, tidak ada makanan untuk berbuka maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki bulan Ramadan, maka beliau adalah orang yang sangat pemurah memberikan makanan, harta dan juga sibuk dengan Al-Quran. Kemudian, fayatihil kata Abdullah bin Abbas meneruskan, fayatihi Jibrilu fayaridu Alaihil quran Lalu datanglah malaikat Jibril kepada Nabi. Maka Nabi membacakan lewat hafalannya kepada Jibril Al-Quran. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika malaikat Jibril datang maka Rasul membacakan lewat hafalannya Al-Quran kepada siapa kepada malaikat Jibril. Kata Syekh menjelaskan, karena Jibril alaihissalam ya'ti fi Ramadan faya'ridu 'alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Quran. Wal ardu huwal qira'ah minal hibzi. Jibril alaihissalam datang di bulan Ramadan lalu Nabi membaca lewat hafalannya Al-Qur'an kepada malaikat Jibril. Dan kata al-ardu kan di sini disebutkan faya'ridu. Nah, maka kalimat arad maksudnya adalah membaca lewat hafalan bukan lewat mushaf bukan, namun membaca lewat hafalan. Dan ini kata Syekh berulang-ulang di setiap Ramadan. Nah, inilah yang Nabi lakukan ketika berjumpa dengan malaikat Jibril. Nabi membaca lewat hafalannya yang didengarkan oleh siapa? Malaikat Jib Jibril. hadza fihi ahammiyatu 'ardil hafiz hifdhahu ala ghairihi litathbitih wala siyama Ramadan syahril Quran. Kata Syekh Abdul Razak menjelaskan dan ini adalah sesuatu yang penting yaitu kita yaitu seorang hafil, seorang yang menghafal Al-Qur'an, hendaklah dia membaca Al-Qur'an lewat hafalannya kepada orang lain. Untuk apa? Untuk agar memperkuat hafalannya. Jadi hadis ini diantara faidahnya adalah uh, kalau kita menghafal Quran atau bagi orang yang sudah hafal Quran agar kuat hafalannya maka dia membacakan ke kepada orang lain membacakan Al-Quran lewat hafalannya kepada orang lain ada orang yang mendengarkan sebagaimana Rasulullah kepada malaikat Jibril Rasulullah membaca lewat hafalannya dan malaikat Jibril yang menyimaknya nah ini menunjukkan bahwa kalau kita ingin memperkuat hafalan kita, kita baca Al-Quran lewat hafalan kita dan ada orang yang mendengarkan. Sehingga ketika dia jaga dan ada salah, maka bisa ditegur. Ini untuk apa? Untuk memperkuat hafalan kita. Dan terlebih lagi di bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Nah, perhatikan di sini ada sebuah faedah lagi ya. Sebaik-baik bulan adalah bulan Ramadan. Sebaik-baik kitab adalah Al-Qur'an. Sebaik-baik nabi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik malaikat adalah malaikat Jibril dan itu terkumpul di bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyibukkan Al-Qur'an di bulan Ramadan dan membacakan Al-Quran kepada malaikat Jib, Jibril. Maka sebentar lagi insya Allah kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Tidak kerasa tiba-tiba bulan Ramadan. Yang mana bulan Ramadan tahun lalu ya tidak mungkin tidak semarak tahun kemarin. Ya, tahun kemarin kan masa pandemi ya. Kita salatnya di rumah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kita semangat, memberikan kita taufik mampu memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Sekalipun misalnya ada tetap pandemi masih berlangsung, namun jangan sampai itu menyurutkan semangat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dalam beramal soleh dan menerima semua amal soleh kita di bulan Ramadan. Nah, kemudian Abdullah bin Abbas meneruskan Faidha laqiyahu Jibril kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Dan apabila Jibril bertemu dengan Rasulullah, maka Rasulullah adalah orang yang paling pemurah dengan kebaikan. Melebihi angin yang bertiup. Ketika angin bertiup, maka dia tidak pandang bulu. Siapapun dia tiup. Siapapun dia berikan kebaikan. Maka nah, Rasulullah melebihi pemuruhnya dibandingkan dengan angin yang bertiup. Syekh Abdul Razak menjelaskan, Arif di sini eh, Arif taku nomor salatan bil khair." Angin itu ketika dia bertiup, maka dia bertiup dengan kebaikan, membawa kebaikan, ya. Apalagi siang-siang ada angin yang dingin, yang yang sejuk, kita cepat ngantuk ya. Lebih enak Masya Allah Apalagi bagi orang yang rumahnya uh, di di yang banyak masih pepohonannya ya. Maka sangat indah, sangat sejuk ketika ada angin bertiup. Angin yang sepoi-sepoi. Jadi angin itu ada yang bertiup dengan kebaikan dan juga ada angin yang bertiup dengan membawa ah, azab. Nah, sebagaimana umat-umat terdahulu ada di antara mereka yang Allah azab dengan angin topan, angin puting beliung, angin yang sangat besar yang menghancurkan mereka. Nah, yang dimaksudkan dengan angin di sini adalah kata Syekh Abdul Razak yaitu yaitu yang Allah kirim dengan kebaikan wahwal ghaith. Maksudnya adalah hu, hujan. Nah, jadi angin kebaikan kata Syekh Abdul Razak maksudnya adalah hujan. Hujan bukan hujan yang deras, hujan azab, bukan. Hujan yang sifatnya adalah rahmat. Yang ketika dia turun maka akan menumbuhkan tanaman akan diminum oleh para binatang dan akan dimanfaatkan oleh manu manusia. Nah, ketika hujan rahmat turun, faida arsalat bihirrih ammal khair fasuqiyal ardu fasuqiyatil ardu waruyatiz zuru' wal mashiyah wantaf anas. Nah, apabila angin bertiup dengan membawa hujan tadi, nah, maka akan menyeluruh, menyeluruhlah kebaikan. Ya lalu bumi pun akan tersirami, akan menjadi apa, subur, tidak tandus ya. Kemudian tanaman pun juga akan tersirami, akan subur. Kemudian binatang pun juga akan men, men, mengambil manfaat darinya. Dan manusia pun akan mengambil manfaat dari hujan ter, tersebut, mengaliri sawah, ya, dibikin bak mandi dan seterusnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih pemurah dengan kebaikan dibandingkan dengan hujan ketika ditiup dengan ah, angin. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al Imam Al Bukhari. Ada beberapa faidah lagi yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yaitu hadis ini menunjukkan besarnya pemurah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini ditunjukkan oleh banyaknya hadis sampai mutawatir. Dan juga hadis ini menunjukkan disunnahkan memperbanyak pemurah dan memberi ketika memasuki bulan Ramadan. Kenapa? Karena prakteknya Rasul demikian, lebih pemurah ketika memasuki bulan Ramadan. Kenapa ta'asiyan bin Nabi untuk mengikuti nah Nabi untuk maasi kepada Nabi eh, bahasa Banjarnya untuk mengikuti nah Nabi ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di bulan Ramadan maka Rasul memperbanyak sifat dermawannya. Dan di antara faedah hadis ini juga adalah ziyadatul jud wal khair inda mulaqatis salihin subhanallah. Yaitu memperbanyak sifat pemurah dan kebaikan ketika bertemu dengan orang-orang sah saleh. Kan tadi Rasulullah ketika bertemu dengan Jibril, maka Rasulullah lebih pemurah. Maka disimpulkan bahwa diperintahkan atau disunnahkan untuk kita memperbanyak kebaikan dan sifat dermawan ketika bertemu dengan orang-orang saleh. Nah, masya Allah. Kenapa demikian? Karena ketika kita memberikan harta, memberikan duit, memberikan makanan kepada orang saleh, maka harta, makanan yang kita berikan akan dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah sebaik-baik harta, sebaik-baik pemberian ketika kita memberikannya kepada orang soleh. Ketika kita mengajak makan, subhanallah. Jazakallah khair yang suka mengajak makan ya. Dan seterusnya. Ketika dia suka memberikan harta, memberikan makanan, memberikan baju kepada orang soleh, maka orang soleh akan memanfaatkan harta tersebut, baju tersebut, makanan tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya pian memberikan peci kepada orang soleh dia pakai terus untuk sholat, maka pian senantiasa mendapatkan pa pahala. Pian, apalagi misalnya pian memberikan mushaf, buku agama, kitab tauhid, subhanallah. Dipakai orang soleh untuk menuntut ilmu agama, maka pian pun akan mendapatkan pahala darinya. Ya, maka perhatikan ya, maka perhatikan pemberian kita yang terbaik kita berikan kepada orang soleh. Kenapa? zakat kita kah, sedekah kita kah? Karena mereka akan menggunakannya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, disimpulkan dari hadis ini bahwa diperbanyak ditambahkan kedermawan kita dan kebaikan kita ketika bertemu dengan orang-orang saleh. Maka perhatikan kalau kita bertemu dengan kawan-kawan ini ahli salat, suka berjamaah, maka perhatikan kita ingin maka perhatikan bahwa hendaklah kita ada yang diberi berupa kebaikan. Ketika bertemu dengan orang soleh, ya senyuman kah? Jangan sampai bermuka masam. Walaupun kita tidak memiliki harta yang banyak, minimal kita memberikan senyuman. Ya, kesan yang baik ketika bertemu dengan orang-orang soleh. Ya, berikan kebaikan kepada mereka, gembirakan hati mereka. Ya. Kemudian dan juga disyariatkan atau disunnahkan memperbanyak sifat dermawan dan kebaikan setelah berpisah kepada mereka. Jadi kalau berpisah, maka kalau ada yang dikasihkan, kasih. Ucapkan salam dengan senyum ketika berpisah. Kenapa? Litta'athur biliqa'ihim. Agar ada pengaruh ketika bertemu dengan mereka. Ada sesuatu yang baik yang bisa kita tularkan, kita berikan kepada mereka. Kemudian hadis ini juga istihbab mudarasatil Qur'anil Karim khasatan fi syahril fi syahri Ramadan. Yaitu disunnahkan dianjurkan untuk mempelajari Al-Qur'an. Membaca, memahami, belajar tafsirnya terkhususkan ketika di bulan Ramadan. Hmm. Kemudian faedah yang berikutnya dikatakan Hik apa hikmahnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat pemurah di bulan Ramadan. Apa? Hik kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat pemurah di bulan Ramadan? Perhatikan, karena mempelajari Al-Quran, bergaul dengan Al-Quran itu membuat hati menjadi kaya, menjadi bahagia, menjadi kaya, sehingga mudah untuk berinfak untuk memberikan kebaikan sifat dermawan kepada orang lain. Nah, karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an, Rasul bertemu dengan Jibril membacakan Jibril Al-Qur'an. Mempelajari isinya dan seterusnya. Ketika bergaul dengan Al-Qur'an lebih banyak, maka membuat hati lebih dermawan, hati lebih kaya sehingga mudah untuk berbuat bah baik. Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan Ramadan, maka Rasul melebihi daripada yang bulan yang lain, membaca Al-Qur'annya, mempelajarinya. Ketika bergaul dengan Al-Qur'an maka hati beliau menjadi lebih kaya, maka lebih pemu pemurah. Nah. Kemudian dan juga di bulan Ramadan adalah musim kebaikan. Musim kebaikan. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmatnya terhadap hambanya juga melebihi dibandingkan dengan bulan yang lain ya subhanallah dilipat gandakan lebih kemudian syaitan terbelenggu Allah Subhanahu wa taala mengutamakan bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan yang lainnya. Kemudian salafus bagaimana keadaan salafus saleh? Para sahabat, para tabi'in dan tabi' tabi'in, maka mereka ketika memasuki bulan Ramadan yuksirun min tilawatil Quran, memperbanyak membaca Al-Quran, kemudian lebih banyak dibandingkan dengan bulan yang lain. Maka ada di antara sebagian salafus soleh, seperti Imam Az-Zuhri seorang tabi'in, Imam Malik seorang tabi' tabi'in, kemudian Sufyan Al Thawri dan yang lainnya, mereka berhenti dari meriwayatkan hadis dan mengajarkan ilmu. Subhanallah, ketika memasuki bulan Ramadan, ada di antara para ulama seperti Imam Az-Zuhri, Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri, mereka menghentikan meriwayatkan hadis dan mengajarkan ilmu yang lain dan mengkhususkan menyibukkan membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya di bulan yang mulia itu yaitu bulan Rah Ramadan. Fokus terhadap Al-Qur'an. Ini adalah kebiasaan salafus saleh. Kemudian Jadi sangat banyak faidah-faidah yang kita bisa ambil dari hadis-hadis tadi, hadis yang kita sebutkan tadi. Memperbanyak Al-Qur'an, memperbanyak bergaul dengan Al-Qur'an, kemudian memperbanyak sifat dermawan, kemudian ketika bertemu dengan orang saleh yaitu dengan memberikan kebaikan, ketika berpisah dengan mereka usahakan ada kebaikan sehingga apa? sehingga saling melunakkan hati di antara di antara kita. Ya. Kemudian uh, hadis yang berikutnya nomor 354. Qala Imam Tirmizi haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala akhbarana Ja'far bin Sulaiman an Thabit an Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yadakhiru syai'an li ghadin. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab satunya yaitu Jami' Tirmizi. Hadis ini dinilai sahih oleh Ibnu Hibban dan dinilai jayyid sanatnya oleh Al-Imam Al-Munawi. Dan Syekh Al-Bani menyebutkan sanatnya sahih menurut syarat Imam Muslim. Imam Tirmidzi berkata menceritakan kepada kami uh, Qutaibah bin Sa'id beliau berkata mengkabarkan kepada kami Ja'far bin Sulaiman dari Thabit bin Aslam Al-Bunani dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu sepu, uh, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak kecil yaitu selama 10 tahun. Beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadakhiru syai'an li ghadin adalah Rasulullah adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyimpan suatu makanan sampai besok, tidak menyimpan makanan atau suatu makanan sampai besok. Maka Syabdur Razak menjelaskan, ay, maka Nasallallahu Alaihi Wasallam yadakhiru syai'an li nafsihi wa dhalika li sakha'i nafsihi wa thiqati bi rabbih." Tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyimpan makanan untuk dirinya Kenapa demikian? Karena pemurahnya beliau. Karena pemurahnya beliau dan percayanya beliau, tawakal beliau yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, illa an yakuna qutan li ahlihi wa waladih. Kecuali maksudnya beliau akan menyimpan makanan pokok, qut makanan pokok untuk keluarganya dan anaknya. Jadi sesuatu yang lebihan itu tidak bertahan lama. Namun untuk makanan pokok maka Rasul simpan untuk keluarganya dan untuk anak-anaknya. Contoh kita misalnya, kan ada makanan tambahan, ada makanan inti. Makanan inti itu kayak beras, telur, ayam, itu makanan inti sebagai lauknya. Nah, makanan tambahan sayur-sayurnya atau pian tambah dengan beraneka mak macam lauk, ada udang, pada sudah ada situ telur, ada udang, pian tambah macam-macam. Nah, makanan pokok untuk kita kalau kita mengasihkan selain makanan pokok, ya, selain makanan makanan pokok. Intinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Anas bin Malik, beliau tidak menyimpan makanan untuk besok. Maksudnya apa? Makanan selain makanan pokok atau makanan in, inti. Karena dalam hadis yang lain, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu Umar bin Khattab mengatakan, "Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yabi'u nakhla banin nadir wa yahbisu li ahlihi quta sanatihim." Kata Umar bin Khattab ini disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjual uh, pohon kurma Bani Nadir dan menahan atau menyimpannya untuk keluarga sebagai makanan pokok setahun mereka. Jadi kalau makanan pokok maka disimpan oleh Nabi untuk keluarga dan anaknya. Namun uh, untuk makanan yang di luar pokok maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengasihkannya. Namun perhatikan ada juga uh, di antara ulama yang berusaha mengumpulkan menggabungkan dua hadis ini. Anas bin Malik mengatakan Rasulullah tidak menyimpan makanannya untuk besok, sedangkan Umar bin Khattab bahwasanya beliau mengatakan Rasul menyimpan makanan pokok untuk untuk keluarga beliau. Nah, jadi maka jawabannya adalah bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyimpan untuk keluarganya makanan pokok setahun mereka. Tetapi, nah, karena sifat pemurah Nabi, sifat karam Nabi kepada para utusan dan orang-orang yang berhajat, maka Nabi mengosongkan bekal mereka atau memfokuskan bekal mereka para utusan dan juga orang-orang yang berhajat tadi sebelum sempurna seta, setahun. Memang Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain yang sahih dari uh, Umar bin Khattab bahwa Nabi itu menyimpan makanan pokok mereka selama setahun. Namun ketika ada utusan yang datang, ada orang yang meminta, maka itu tidak bertahan lama, tidak bertahan sampai seta, setahun. Jadi memang Kata Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyimpan makanannya untuk esok-esok harinya. Kemudian kata Umar bin Khattab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyimpan untuk keluarganya makanan pokok selama setahun. Maka bagaimana cara menggabungkannya? Memang benar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyimpan untuk keluarganya makanan pokok selama setahun mereka. Namun ketika ada datang para utusan, orang yang orang yang berhajat ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi memberikan makanan tersebut untuk mereka sehingga belum genap setahun, belum sempat setahun maka itu sudah ter terhabiskan. Maka ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat bertawakal kepada Allah dan orang yang sangat pemurah. Nah, dalam hadis ini ada faidah lagi yaitu menunjukkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyimpan makanannya untuk diri beliau sendiri dan itu adalah karena kesempurnaan tawakal beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita baca uh, hadis yang berikutnya, hadis nomor 355. Berkata Imam Tirmidzi, haddatsana Harun bin Musa bin Abi Al-Qamah Al-Madini, qala haddatsani Abi an Hisham bin Sa'ad an Zaid bin Aslam an abihi an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu an yu'tiyahu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma indi syai'un walakin walakin alayya fa idza ja'ani syai'un qadaituh Umar ya Rasulullah qad a'taitahu fama kallafaka Allah ma la taqdiru alaihi fakariha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaula Umar faqala rajulun minal ansar ya Rasulullah anfiq wa la takhaf min dhil arshi iqlalan fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa arifa fi wajhihi al-bishr liqauli ansari thumma qala bihadza umirtu hadis ini dinilai lemah oleh Syalbani rahimahullah taala karena ada rawi yang majhul yaitu yang bernama Musa bin Abi Alqama Al-Madini dan hadis ini dilemahkan oleh Syalbani dalam kitab Mukhtasar beliau Mukhtasar Syama Syama'il. Namun ada makna yang benar dari hadis ini kita baca berkata Imam Tirmidhi Imam Tirmidhi menceritakan kepada kami Harun bin Musa dari Abu Alqama Al-Madini Beliau berkata menceritakan kepadaku ayahku yaitu Abu Al-Qamah Al-Madini. Nah, termasuk keindahan sanad ini adalah anak meriwayatkan hadis dari ayahnya sendi sendiri. Jadi dua-duanya ahli hadis, anak dan orang tua. Dari Hisham bin Sa'ad, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi ada dua ya. Ada dua rawi yang mengambil sanad ini dari ayahnya. Yang pertama adalah Harun bin Musa dari ayahnya, yang kedua Zaid dari ayahnya dari Aslam. Bahwasanya Umar bin Khattab dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwa datang laki-laki datang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu laki-laki laki-laki ini meminta kepada Nabi agar memberikannya maka Nabi mengatakan, Ma indi syai'un, saya tidak memiliki sesuatu yang kamu pinta. Walakini kini beta alayya. Nah, tapi ibta alayya maksudnya apa? Ambillah keperluanmu di pasar sebagai hutang, nanti aku yang bayar. Nah, subhanallah. Ya. Ini termasuk sifat lem, perkataan lembut Nabi ketika Nabi tidak memiliki sesuatu. Tetap mencarikan solusi dan tidak apalagi berkata kasar tidak mencarikan selalu solusi contoh ada kawan yang hendak berutang lawan kita banyak jadi kita kada ada duitnya kita arahkan kepada yang sekira kita sekira sekira kita dia mampu untuk menghutangkan si fulan mungkin ada coba tanya dulu ulun kerja nomornya kita kasihkan ya. coba untuk mencarikan solu, solusi jangan jangan sampai mematahkan mematahkan semangat dia kayaknya kada dapat nang akan minjam ikam Apalagi ikam kayak ini misalnya, jangan ya. Jadi berikan perkataan yang baik, alangkah baik lagi kalau kita berikan selalu solusi. Jadi kata Rasul, uh, aku tidak memiliki sesuatu, tapi ambillah di pasar ya, kebutuhanmu sebagai hutang. Kalau Allah mudahkan untukku, maka saya yang akan bayar. Nah, maka Umar mengatakan, wahai Rasulullah, sungguh engkau memberikan kepadanya dengan eh, atau a'taitahu sungguh engkau memberikan kepada dia maka tidaklah Allah membe membebanimu terhadap sesuatu yang engkau tidak mampu ini seakan-akan apa eh, Rasulullah sallallahu memaksakan dirinya untuk membe memberi sampai-sampai ambil aja di pasar berhutang nanti aku yang bayar nah seperti itu bahasanya kemudian nah setelah uh, Umar berkata demikian, fakarihan Nabi. Maka Rasul tidak suka perkataan Umar bin Khattab. Lalu seorang laki-laki dari Ansor mengatakan, ini berarti ada empat ada empat orang ya kalau kita lihat hadis ini, ada seorang yang meminta, ada Umar bin Khattab, ada Rasulullah dan ada seorang dari An Ansor. Maka seorang Ansor mengatakan, "Wahai Rasulullah, berinfaklah dan jangan takut fakir dan jangan takut fakir dari pemilik arash." Maksudnya apa? Jangan takut fakir, jangan takut miskin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah mendengar perkataan Ansor ini fatabas sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasul pun tersenyum ya karena diingatkan jadi masya Allah ya kalau kita diingatkan maka jangan ditolak apalagi isinya nasihat benar hak Rasul tersenyum malah ketika di, dinasihatkan ya jadi kalau kita dinasihati maka terima. Isinya benar, isinya hak disampaikan dengan baik maka terima. Alangkah baik lagi kalau kita tersenyum ya. Kita ucapkan jazakallah khair sudah memberikan nasihat. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tersenyum dan diketahui dari wajahnya kegembiraan karena perkataan orang Ansar tadi. Kemudian Rasul mengatakan bihadza umirtu karena inilah aku diperintahkan, yaitu apa? Rasul diperintahkan Allah untuk berinfak. Nah. Kemudian ini menunjukkan bahwa uh, ada keutamaan bagi orang yang mengabulkan hajat orang lain sebagaimana hadis yang sudah sering kita dengar, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wallah fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi Allah itu di dalam pertolongan hamba selama hamba ini menolong saudaranya Masya Allah ya dan itu dipraktekkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih Rasulullah juga mengatakan mana kasat sodakatun min mal tidaklah berkurang sedekah dari har harta memang dari sisi jumlah memang berkurang namun dari sisi barokah, manfaat, kebaikan akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh, memang hadis ini lemah, namun dari sisi bahwa Rasul adalah orang yang sangat pemurah, yang sangat dermawan, maka benar hak adanya. Wallahu a'lam Kemudian tanggung ada dua hadis lagi. Uh, kita baca kata Imam Tirmidhi menceritakan hadis kepada kami Ali bin Hujr. Beliau berkata, mengkabarkan kepada kami Syarik dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil dari Rubayyi binti Muawiz bin Afra. Beliau mengatakan, saya mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan sebaki dari rutab. Ataitun Nabi Shallallahu alaihi wasallam biqina'in min rutabin wa ajrin zugbin fa'atani mil'a kaffihi huliyan wa zahaban masyaallah kata Muawwidh binti bin Afra afwan kata Rubai' binti Afra binti Muawwidh ini sahabat perempuan saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan hadiah ya dengan sebaki rutab kurma basah dan ajrin zugbin ini sejenis timun jadi sahabat perempuan ini memberikan hadiah kepada Nabi berupa Eh, kurma yang bukan tamar, tamar itu kering ya kurmanya. Ini kurma yang basah atau kurma muda dan sejenis timun. Maka Rasul memberikan kepadaku sepenuh tapak tangan ini perhiasan dan emas. Subhanallah. Itu menunjukkan apa? Kita diperintahkan untuk membalas kebaikan berupa hadiah. Contoh kita diberikan hadiah minyak wangi. Kalau kita ada sesuatu yang dikasihkan, kasihkan itu termasuk kebiasaan nah, Nabi saling memberi hadi hadiah. Dalam hadis yang lain perhatikan dari Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqbalul hadiyah wa yusibu 'alaiha." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dan membalas hadiah tersebut. Berarti kan kita baca dua hadis. Hadis yang pertama tadi itu sanatnya lemah. Namun dari sisi Rasul membalas hadiah maka benar adanya. Yaitu hadis yang kedua, perkataan Aisyah hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menerima hadiah. Dan Rasul tidak menerima sedekah. Rasul menerima hadiah dan tidak menerima sedekah. Apa bedanya antara sedekah dan hadiah? Kalau sedekah itu diberikan karena kasihan. Kalau sedekah hadiah diberikan karena memuliakan dan mencintai. Kemudian, kalau sedekah itu diberikan identik kepada orang-orang fakir, orang-orang yang membutuhkan. Kalau hadiah enggak? Terkadang membutuhkan, terkadang enggak. Kemudian, sedekah itu dikeluarkan untuk membersihkan harta. Itu adalah kotoran. Maka tidak pantas seorang nabi untuk menerima sedekah yang adalah dia untuk membersihkan harta. Maka Rasul itu apa? Menerima hadiah yang diberikan karena memuliakan, yang diberikan karena uh, mencintai, bukan rasa belas kasih bukan. Yang hadiah itu bukan untuk bukan apa kotor, membersihkan kotoran harta bukan. Ya. Nah, kata Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau menerima hadiah dan membalas hadiah tersebut. Maka kata Syekh Abdul Razak ini menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dan tidak menolaknya. Maka bagaimanapun pian sugihnya ketika diberi hadiah maka terima. Ada orang memberikan wadai pian sebuting. Pian ini hotel, uh, semua hotel di Banjarmasin pian memiliki. Namun ada orang yang mengasihkan wadai kepada pian terima sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam Rasul ketika diberikan hadiah maka Rasul tidak menolak dan menerimanya. Nah, ketika Rasul tidak menolak dan menerimanya, apalagi yang Rasul kerjakan maka Rasul membalasnya. Yaitu apa? Memberikan hadiah yang lain. Kalau bisa nilainya sama, kalau bagus lagi lebih daripada hadiah ter tersebut. Ya kalau misalnya nilainya tidak sama maka kita memberikan apa yang kita mampu. Contoh orang memberikan mobil kepada kita, subhanallah. Yang kita punya kambing, kita beternak kambing, kita kasihkan walaupun tidak sepadan dengan mo mobil. Yang penting ada hadiah yang bisa kita balas. Nah, kalau kita saling memberikan hadiah, maka itu termasuk akhlak mulia dan membuat hati ini menjadi lunak, akrab. Kenapa? Karena saling memberi hadi hadiah. Rasul juga mengatakan tahadu tahabu. Kalian saling memberi hadiah, maka kalian akan saling men mencintai. Nah, ini termasuk cara kita agar orang itu tidak musuh, tidak tidak benci dengan kita. Kasih hadiah saja. Praktekkan. Sebagaimana Nabi, ada seorang anak yang ayahnya itu pembesar kafir Quraisy yang dia mati ketika uh, peperangan. Dia sangat benci, sangat dendam kepada Nabi. Namun Nabi kasih akhlak Nabi yang luar biasa. Nabi kasih sedekah, macam-macam, dikasih macam-macam. Akhirnya dia mengatakan, dia masuk Islam dan akhirnya mengatakan, dulu orang yang paling saya benci adalah Muhammad. Sekarang orang yang paling saya cintai adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tips agar orang yang benci dengan kita ya, tidak suka dengan kita, ingin melunakkan hatinya, kasih hadiah terlebih ketika dia sangat membutuhkan. Apalagi masa pandemi sekarang, ngalih mencari duit, ngalih mencari gawian. Ada orang muar lawan pian, pian ga, carikan gawian, subhanallah. Pian berikan duit, harta, subhanallah. Pasti akan minimal berkurang kebenciannya. Maka bisa berubah dari benci menjadi suka dengan pi pian. Maka benarlah Rasul mengatakan tahadu tahabu Kalian salinglah memberi hadiah maka kalian akan saling mencintai. Allahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik sehingga kita bisa mengamalkan hadis yang kita baca tadi, bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan karena ilmu itu bermanfaat, barokah kalau diamalkan. Wallahu a'lam bisawab. Semoga bermanfaat. Kita sudah menyelesaikan 15 hadis yang berkaitan dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan insyaallah kita akan bahas bab 49 tentang kehidupan akan tentang malunya Rasulullah sallallahu alaihi sifat malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.